Walaupun hanya bertanya satu hadis, hanya bertanya satu riwayat, beliau menganggap orang tersebut sebagai gurunya dan beliau menghormatinya. Riwayat tadi dikisahkan pula di dalam sanad yang lain dari sumber yang sama yaitu Imam Ad-Darimi rahimahullah. Kata Ibn Abbas, "Wajadtu aktsara hadits Rasulullah SAW inda hadal hay minal ansar. Aku dapati kebanyakan hadis-hadis Rasulullah SAW ada di kampung ini. Sambil menunjuk kampung Ansar. Wallahi in kuntula atir rajula minhum. Sungguh demi Allah, aku pernah mendatangi salah seorang mereka ke rumahnya. Fayuqalu huwa naim disampaikan kepadaku bahwa dia tidur. Falau syi'tu an yuqidli kalau saja aku mau akan dibangunkan untukku. Artinya kalau sampai aku minta bangunkan dia, niscaya keluarganya akan segera membangunkannya. Karena yang datang ini anak paman Rasulullah. Khabrul ummah. Sahibut tafsir yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Allah mafaqihu fid din wa alimhu ta'wil. Niscaya akan dibangunkan ada Ibn Abbas, ada anak paman Rasulullah. Lau itu, kalau aku mau. Kata Abdullah bin Abbas. Tetapi fa'ada'ahu, aku biarkan dia, biarkan tidur. Hatta yakhruja hingga dia keluar sendiri setelah selesai hajatnya. Hajat itu bisa rasa kantuknya, atau hajat-hajat yang lain di rumahnya sampai keluar sendiri dari rumahnya baru ditemui. Ikhwan bin apa alasan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qal liastatiba bidzalika hadithuh. Saya ulangi lafadznya liastatiba bidzalika hadithuh agar toyib hadisnya agar ucapannya, pembicaraannya akan bagus sempurna. Mengapa seorang yang yudafi'ul akbasan tidak boleh melanjutkan salat yang menahan dua yang jelek selesaikan urusan salat kembali karena nggak akan bisa khusyuk sambil miring-miring begini ya nggak akan bisa khusyuk. Demikian pula seorang hakim tidak boleh mengadili di mahkamah kalau dalam keadaan memiliki hajat yang belum selesai. Selesaikan semua. Mengapa? Khawatir keputusannya tidak adil. Selesaikan dulu semuanya. Jangan gelisah. Udah apa? Cepat kamu. Kamu apa? Cepat kamu. Siapa punya waktu cuma 10 menit. Saya ada keperluan. Cepat, cepat, cepat, cepat. Ya udah, udah putus selesai ya. Tinggal. Ini barakallahu fikum dikhawatirkan gak tuntas dan tidak selesai. Demikian pula kalau seseorang masih ngantuk digedor dengan tidak sopan, ya bulan, ya syekh bulan, ya syekh bulan, ya begitu keluar, ya apa mau? Apalagi kalau ternyata setelah bangun bertanya apa pertanyaan pertanyaannya tafe nggak penting. Aduh. Suka dukanya para pengajar tanyakan sama guru-gurumu sering yang begini-begini. Mau tidur siang diganggu, tidur malam diganggu. Kadang-kadang sesuatu yang tidak penting. Ada seorang syekh cerita sedikit lah bapak. Ada seorang anak muda merasa dekat dengan Syekh. Saya dekat dengan Syekh. Wah, kalau saya telepon dia kenal saya. Jam 2 siang. Telepon. Nih, lihat. Telepon. Salam kering, Syekh. Kefal, bekar. Kenal anak kan? Tarif anak? Tarif ini? Bangai kan, tiru siang ditelepon hanya untuk menjawab, tarif ini kenal aku? Ayo, anak a'rifuk. Innaka syaitan alladhi la yaqih. iya, aku tahu. Engkau syaitan yang tidak tidur siang. Kan setan tidak tidur siang. Qilu fa inna syaitan la yaqil. Tidur sianglah karena syaitan tidak tidur siang. Harusnya dia beradab tahu itu jamnya istirahat, jamnya kailulah. Ditelepon hanya bertanya, "Ta'rif nih, Syekh? Engkau kenal aku, Syekh?" "Ah, a'rifuk. Saya eh, tahu. Engkau syaitan yang tidak tidur siang." karena malas. Melihat dia mengganggunya di saat istirahat siang kailulah hanya untuk urusan pribadinya tafih. nggak penting hanya untuk menunjukkan kepada temannya saya dekat dengan Syekh. Maka hendaklah cari waktu yang tepat cari situasi yang tepat dan cari pula kondisi ustadznya dalam keadaan siap. Kalau dalam keadaan tidak siap, dalam keadaan tidak fit, apalagi dalam keadaan ngantuk. Ada seorang ustadz yang menceritakan pengalamannya. Saya pernah ngajar sangat ngantuknya. Itu kalimat keluar dalam keadaan saya tidak sadar. Terus berhenti. Ngomong apa saya tadi? <laughs> Kemuridnya, muridnya. Iya, Ustaz nggak nyambung. Bahaya kan? Sangat berbahaya. Santrinya sampai bingung ini Ustaz ngomong apa tadi. Dalam keadaan celiut tapi mulut masih tetap ngomong. Kayak orang ngelindur. Ini sangat berbahaya barakallahu fikum. Sehingga beliau katakan, aku biarkan beliau tidur sampai sebangunnya dan aku tunggu di depan rumahnya. Sampai beliau keluar, baru aku temui dia. Li astatiba hadithu. Agar hadithuhu tayyib. Agar penyampaian ilmunya bagus sempurna. Berkata Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala juga di dalam riwayat Ad-Darimi juz pertama halaman 125 juga di dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih juz kedua halaman 96 dan juga dalam Adabul Imla dan Tarikh Damaskus Demikian pula dalam tadrib rawi bahwa Muhammad bin Sirin rahimahullah pernah berkata, "Inna hadal ilm dinun. Fanduru amman ta'khuduna dinakum." Kesungguhnya ilmu ini agama. Dan ilmu agama ini itu agama itu sendiri. Inna hadal ilm dinun. Fanduru amman ta'khuduna dinakum maka lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu harus pilih-pilih guru fanduru amman ta'khuduna dinakum yang sudah kita lewati ay min akabirihim wa umanaihim wa ulamaihim berilmu amanah dan juga dari orang-orang yang sepuh yang sudah masya Allah syabat lihahum fil ilmi. Ikhwan ibadin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Masih ada lagi? Masih banyak. Khawatir tidak tersampaikan karena kajian ini tinggal setengah jam lagi. Tentunya apa yang sering dibahas ahlus sunnah, jangan ahlul bid'ah. Ayal ulama al-amilin. Ulama yang beramal. Dengan ilmunya. Demikian pula mereka-mereka yang tidak dikuasai oleh hawa nafsu dan lain-lain yang sudah dibahas tadi dari ucapan Ibnu Qutaibah Ad-Dainuri yang bersih dari syubhat yang dalam keadaan tidak terkontaminasi dengan apa tadi? tamak, ketamakan pada dunia sehingga semua diukur dengan keuntungan dunia menyampaikan hukum menyampaikan syariat tapi dikaitkan dengan keuntungan dirinya keuntungan usahanya keuntungan bisnisnya dan seterusnya atau ambisi kedudukan atau sekian banyak barakallahu fikum yang biasanya pada mereka-mereka para akabir jauh dari yang seperti itu. Terutama adab-adabnya. Ada adab tulabu ilmin, ada adabul alim. Ada adabnya seorang pencari ilmu, juga ada adabnya para ulama. Disebutkan di sini di dalam kitab Akhlaqul Ulama oleh Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala Beliau mengatakan bahwa sifatnya seorang alim, seorang pembawa ilmu, hendaklah dia ikhlas. Mementingkan ilmu dan mementingkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mulai sifatnya pada dirinya, maupun sifatnya ketika mengajar, ataupun sifatnya ketika dia berjalan bersama para ulama Ikhwan ibn a'azakumullah seorang kata Imam Al-Ajuri Ida arafa urifa bil ilmi kalau dikenal dirinya dengan ilmu harus memiliki sifat-sifat. Faidana syarallahu lahu dzikra 'indal mu'minin annahu min ahli ilmi kalau ternyata dia Masya Allah, Allah takdirkan dikenal, tersebar di kalangan orang beriman, bahwa orang tersebut ahlul ilmi, memiliki ilmu, wahtajan nas ila ma'indah, manusia sangat berhajat kepada ilmunya. Alzama nafsahu tawadu' harus mensifati dirinya dengan tawadu' tidak sombong. Wa amma tawadhu'uhu liman huwa mislahu fil ilmi. Adapun tawadu'nya, tawadu' kepada siapa yang seperti dia dalam ilmu, berarti akrannya. Dan juga tawadu' kepada yang di bawahnya dan tawadu' kepada yang di atasnya. Ikhwan Seperti apa yang kita sebutkan tadi dari ucapan Umar bin Khattab tawadhu liman 'allamakum wa tawadhu liman ta'allamun. Tawadhu'lah engkau kepada orang yang mengajarkan kepada kamu ilmu dan tawadhu pula kepada mereka yang belajar dari kamu. Ikhwan ibn a'azakumullah kata Imam Al-Ajuri selanjutnya. amma tawadhu'uhu liman huwa mithluhu fil ilmi karena tawaduknya dia kepada orang yang seangkatan dengannya, yang semisal dengannya, fa innaha mahabbatun. Itu merupakan kecintaan kepada orang yang juga ahli sunnah, juga berilmu. Tanbutu lahu fi qulubihim. Yang tumbuh, kecintaan yang tumbuh di hati mereka. Wa habbu dan senang untuk dekat dengannya. Wa idha anhum hanata ilaihi qulubuhum. Kalau berpisah, rindu hatinya ingin bertemu. Wa amma tawadhu'uhu lil ulama. Sekarang kedua, tawadhu kepada orang yang di atasnya. Dia dikenal alim, tapi ada yang lebih alim. Fawajibun alaihi idza arahu al-ilmu dhalik Wajib baginya untuk menghormati orang yang di atas yang lebih alim daripadanya. Karena ilmu mengharuskan hal itu. Sekarang yang ketiga. Masih ucapan Imam Al-Ajurri. Wa amma tawadu'uhu liman huwa duna. Adapun tawadhu'nya kepada orang yang di bawahnya fil ilmi. Fasyaraful ilm. Itu, itu merupakan keutamaan ilmu dan kemuliaan ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa 'inda ulil albab dan bagi orang-orang yang memiliki pemandangan atau memiliki akal yang sehat. Wa kana min sifatihi fi ilmihi wa sidqihi wa husni iradatihi yuridullah bi ilmihi. Seorang yang berilmu barakallahu fikum semestinya memiliki sifat keilmuan dan sifat kejujuran. Jangan berdusta. Sekali dia berdusta, seumur hidup orang tak percaya. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya. Wa husni iradatihi yuridullah bi'ilmihi. Dan ada sifat husnul iradah. Keinginannya, keinginan baik. Yaitu ikhlas. Yuridullah mengharapkan Allah dengan ilmunya. Selanjutnya kata Imam Al-Ajurri, "Famin sifati Di antara sifat orang berilmu. Anahu la yatlub ilmihi syarafan. Tidak dengan ilmunya mencari kemuliaan. Jadi bukan mencari kemuliaan dirinya dengan ilmu. Au manzilatan, bukan mencari kedudukan dengan ilmunya indal muluk. Ingin dianggap memiliki kedudukan di kalangan para umara, para pemerintah, para penguasa. Yakni bahasa kasar. Ya. Jangan menjilat penguasa. Ya. Agak kasar. Jangan mencari kedudukan di mata penguasa. Jangan ingin mendapatkan jabatan di sisi penguasa. Wala yahmiluhu ilaihim. Dan jangan pula untuk mendekatkan diri kepada penguasa. Nih, aku adalah yang paling nasionalis. Aku yang paling berkebangsaan. Aku yang paling mementingkan negara. Aku yang paling, yang paling, yang paling. Tujuannya sudah berbeda. Bukan mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi menjilat penguasa. Yang berikutnya. Kata Imam Al-Ajurri, sa'inun lil ilmi, menjaga ilmunya. Bagaimana sa'inul ilm? Melindungi ilmu, menjaga ilmu. Illa an ahlihi, tidak memberikannya kecuali kepada orang yang pantas menerimanya. yakni orang-orang yang ahlinya. Bagaimana memeriksanya? Ini ahli pantas diberi ilmu atau ini tidak pantas diberi ilmu? Sudah disinggung di awal pembukaan kajian kita. Bahwa ada manusia yang nasya'a fi wasati ahli sunnah. Ada yang dibesarkan di tengah ahli sunnah. Memiliki adab-adab ahli sunnah, akhlak ahli sunnah. Ini pantas diberi. Tapi mereka yang nasya'ala ghairi dhalik. Yang dibesarkan di atas lain itu. Adabnya bukan adabnya ahlu sunnah. Akhlaknya bukan akhlak ahlu sunnah. Kalau diajari ilmu, mereka akan memutarbalikkan ilmu. Kalau diajarkan ilmu, mereka akan menjual agama. Kalau diberi ilmu, mereka niscaya akan yuharrifun al-kalima. An mawadhihi akan merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Barakallahu fiikum. Sehingga kita perlu melihat siapa yang pantas untuk diberi ilmu dan siapa yang tidak pantas untuk diberi ilmu. Ikhwan ibn Azamlah kembali kepada ucapan Imam Al-Ajurri. Sa'inun lil ilmi illa an ahlihi. Menjaga ilmunya kecuali kepada orang-orangnya. Wala yakhud alal ilmi samanan dan tidak mengambil harga bayaran dalam menyampaikan ilmu. Wala yastaqdi bihi al hawaij dan jangan pula meminta hajat-hajat atau menagih keperluan-keperluan dirinya dengan imbalan mengajarnya. Wala abna ad-dunya dan jangan mendekati para abna ad-dunya, para budak-budak dunia. Dan jangan menjauh dari fuqara, masakin, orang-orang miskin. Wala abna wa an abna'id Dia menjaga jarak kepada orang-orang yang merupakan ahli dunia, sekedarnya saja. Tidak sebaliknya. Sudah dikenal sebagai ahlul ilmi, tapi dekatnya dengan agnia saja, fukoro tidak digubris. Ikhwan ibn a'azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa Rasul tidaklah meninggalkan seorang yang buta karena pengen dunia sama sekali tidak. Rasulullah SAW tidak seperti itu. Hanya saja beliau sedang berbicara dengan tokoh-tokoh Quraisy. Tiba-tiba datang orang yang buta. Khawatir orang-orang yang tadi tokoh-tokoh Quraisy, tokoh besar, orang kaya tadi akan menjauh kalau dia mengurusi yang buta ini. Nanti yang buta nanti. Itu saja sudah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ikhwan ibn a'azakum Allah. Wa amma man ja'aka. Ada pun orang yang datang padamu, yas'a, berusaha pengen ilmu. Fa anta anhu talaha, engkau berpaling daripadanya. Sedangkan mereka-mereka yang enggan, mereka-mereka yang tidak menginginkan kamu melayani mereka. Ini teguran yang sangat keras barakallahu fikum sehingga Rasulullah saat itu juga berpaling dari haula dan menyambut Abdullah ibn Abi Maktum radhiyallahu taala anhu dan ini bukti kemaksuman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kira-kira kalau ternyata orang-orang dekatnya para agnia. Sedangkan orang-orang miskin gak bisa ketemu dia. Padahal pengen tanya penting. Siapa? Pulang. Ah, saya sibuk. Siapa yang datang? Oh, aduh, bos pulang. Ahlan, suruh kesini. Wah. Gak datang pun dicari. Telepon, kapan kesini? Pak, Ikhwan bukan dijauhi dalam artian dimusuhi, tidak. Selama mereka halis sunnah. Tetapi barakallahu fiikum yatajafa an abna'i dunya biasa saja terhadap mereka. yatawadu lil fuqara tetapi justru tawadu kepada para fuqara wassalihin orang-orang saleh liyufiduhumul ilm untuk memberikan faedah ilmu pada mereka tidak membeda-bedakan. Wa in kana lahu majlis qad urifa bil ilmi Alzama nafsa Dan kalau dia punya majelis yang dia dikenal dengan ilmu di situ, maka alzama nafsahu husnal mudara liman jalasahu. Hendaklah engkau bijak pada mereka, tutur kata yang baik pada mereka dan bermudarah kepada mereka, banyak memaklumi mereka. Mereka sedang tolak ilmi. Yang satu begini, yang satu begitu, yang satu begini, segala macam. Mau ditegur semua hari itu, tidak cukup waktu, nggak cukup tenaga, nggak cukup kepala mereka untuk menerimanya. Karena banyaknya. Ya sudah sampaikan saja yang paling penting, Tauhid. Terangkan. Nanti sampaikan sedikit demi sedikit ketika menjelaskan kewajiban-kewajiban Tauhid. Sedikit satu masalah, dua masalah, Tiga masalah. Bitertib ala maril ayam. Dengan tersusun sesuai dengan hari-hari. Barakallahu fikum. Jangan orang baru datang masih nggak ngerti apa-apa. Kamu salah ininya, kamu salah itunya, kamu salah ininya, kamu salah ini dari ujung rambut sampai ujung kaki di absen semua. Besok nggak ngaji lagi. Salah semua dari ujung kepala sampai ujung kaki. Salah. Saya ngomong salah, tidak ngomong salah hendaklah ada husnul mudarah liman jalasahu kepada orang yang hadir di majlis. Warifqu biman Nah, sa'ilahu dan lembut kepada orang yang bertanya kepadanya. Wastimalul akhlakil jamilah dan berakhlak dengan akhlak yang mulia dan menjauh dari akhlakud deniyah meninggalkan akhlakud deniyah Fa'amma akhlaquhu. Adapun akhlaknya orang yang membawa ilmu. Ma'ad mujalisihi. Bersama teman-teman duduknya yang bermajlis dengannya. Fasoburun. Hendaklah ekstra sabar. Ekstra sabar. Alaman kana zihnuhu bati'an. Sabar kepada orang yang lambat berfikir. Paham? Belum Ustaz terangkan lagi. Ngerti? Belum Ustaz. Astagfirullah. Dengarkan sekali lagi. Terangkan lagi. Gimana paham? Uh, belum ngerti Ustaz. Gimana terus? ya <laughs> jadi lagi. Ini barakallahu fiikum. Kadang-kadang seorang guru berkata, yang lain paham? Paham. Yang sudah paham, terangkan pada yang nggak paham ini ya. Besok akan saya tanya lagi. Karena sudah terangkan tiga kali. Besok tanya lagi gimana? Sudah tanya teman-temanmu? Udah, sudah paham? Udah, alhamdulillah. Mengapa? Karena teman-teman tadi yang sudah paham ketika menjelaskan tambah paham. Ilmu itu unik, tidak seperti harta. Harta disodakokan berkurang. Ilmu disodakokan bertambah yakin, bertambah hafal, bertambah hafal. Saburun ala jafa'i man jahila alaihi hatta yaruddu bil mihilmin. Juga ekstra sabar kepada kekakuan orang yang belajar. Masya Allah. Dia di tempat lain disiapkan ininya, siapkan itunya. Masya Allah semangat mereka untuk melayani ustadznya. Begitu nyampaikan ilmu di tempat yang satu ini. Dingin semua, duduk ini tidak ada, itu tidak ada. Ayo sudah, terangkan. Paham, paham. Assalamualaikum. Ya sahabat, menghadapi orang-orang yang kaku, tidak mengerti seharusnya tuan rumah bagaimana, tidak paham. Itu jafa namanya. Yu'adib julasa'ahu bi'ahsani ma yakunu minal adab. Juga seorang berilmu hendaklah mengajarkan kepada murid-muridnya adab yang baik adab dan sopan santun yang baik, mengajarkan untuk jujur, mengajarkan untuk bertutur kata yang baik, mengajarkan agar mereka tidak menggibahi para dai, tidak menggibahi ahli sunnah, mendidik mereka agar mereka beradab dengan adab yang mulia. La yad'uhum yakhuduna fima la ya'nihim. Jangan diajak untuk ngurusi apa yang bukan urusan mereka. Saya ulangi bahasa Arabnya. La yad'uhum yakhuduna fima la ya'nihim. Jangan mengajak mereka untuk masuk pada satu perkara yang bukan urusan mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah wa ya'muruhum bil insad memerintahkan mereka untuk perhatian. Ma'al istima' dengan mendengarkan apa yang akan disampaikan. Ilama yantiq bihi minal ilm. Mendengarkan apa yang diucapkan dari ilmu. Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama, para salafus salih, ridwanullah alaihim ajma'in, adab mereka sudah cukup menunjukkan keilmuannya. Keilmuannya ada pada adab mereka. Sehingga orang yang datang ke majelisnya mengenali sosoknya, melihat gerak-geriknya, dan mendengarkan tutur katanya, sudah cukup mendapatkan ilmu sebelum hadis yang disampaikannya. Sudah cukup mendapatkan ilmu dari adabnya. Qala Ibn Wahab rahimahullahu taala, "Ma ta'allamtu min adabi Malik afdal min ilmihi." Kata Ibn Wahab, apa yang aku pelajari dari adab dan akhlaknya Imam Malik lebih daripada ilmu yang diajarkan. Ya, ini tentunya lebih banyak, bukan lebih baik karena namanya ilmu jelas lebih baik itu pasti. Karena ilmu riwayat-riwayat dari Nabi SAW. Tetapi yang didapat dari fi'il dan perbuatan beliau sangat banyaknya. Menyampaikan satu hadis. Kita dapat satu hadis Masya Allah. Tetapi sekian adab kita dapatkan dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Juga Idris ibn Abdul Karim rahimahullahu ta'ala berkata, Qala khalaf, berkata khalaf, Ja'ani Ahmad ibn Hambal. Pernah datang kepadaku Ahmad ibn Hambal. Ta'rifun. Ahmad ibn Hanbal. Yani imam. Yasma' hadis Abi Awanah. Mendengarkan hadis Abu Awanah. Fajsahastu an arfa'ahu fa'aba. Aku kata Khalaf, bersungguh-sungguh mengajak, mendorong Imam Ahmad agar duduk di tempat yang tinggi tempatnya guru? Qala la. La ajlis illa baina yadayk. Tiga, Aku akan duduk di hadapanmu. Seperti seorang murid mengambil ilmu dari gurunya. Umirna an natawadha liman nata'allam minhu. Kami diperintah untuk tawadhu kepada orang yang aku belajar ilmu daripadanya. Sama-sama alim, sama-sama imam. Bahkan ini imam ahlu sunnah, imam Ahmad rahimahullah. Ketika mendengarkan hadis, dibacakan hadis, pindah tempatnya, duduk di bawahnya, bersimpuh, bacakan hadis tadi. Ya imam, engkau duduk di sini. La. Jangan urusi aku. Aku ingin duduk sebagaimana mestinya seorang talib menerima ilmu. Duduk di hadapan, mendengarkan. Masya Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah. La ajlis illa baina yadaik. Umirna an natawadu' liman nata'allam minhu. Kami tidak duduk kecuali di hadapanmu. Kami diperintah untuk tawadu' kepada orang yang aku ambil ilmunya. Berkata Abu Bakar ibn al-Mutawwi'i rahimahullahu ta'ala. Ikhtalafat, ikhtalaftu ila Abi Abdullah Ahmad ibn Hanbal. اثنتي عشرة سنة وهو يقرأ المسند على أولاده kata Abu Bakar Al-Mutawwi'i aku berbolak-balik ke tempatnya Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal 12 tahun. 12 tahun bolak-balik ke rumahnya. Wa huwa yaqra al-musnad ala auladih dalam keadaan dia sedang membacakan musnad kepada anak-anaknya. 12 tahun itu aku tidak menulis apapun. Kata beliau, kata Abu Bakar bin Al-Mutawwi'i, maka tabtu minhu hadithan wahida. Aku tidak mencatat satu hadis pun. Innama kuntu anzur ila hajihi wa akhlaqih wa adabih. Aku bolak-balik ke rumah beliau sampai 12 tahun untuk melihat bagaimana perangai beliau, bimbingan beliau, akhlak beliau, tata cara beliau. Peraninya. Mempelajari akhlaknya. Bagaimana beliau mengajarkan anak-anaknya. Bagaimana membacakan hadis. Bagaimana ketika datang. Bagaimana ketika keluar. Bagaimana ketika ini, ketika itu. Semuanya barakallahu fikum. Adab-adab yang sangat bagus. Sehingga mereka semua mempelajari adabnya Imam Ahmad sebagaimana mereka mempelajari ilmu yang disampaikannya. Bahkan diriwayatkan oleh Al-Hasan Ibn Ismail rahimahullah, beliau berkata, aku mendengar ayahku berkata, Kada yajtami' fi majlis Ahmad Zahaun. Waktu itu hadir di majlisnya Imam Ahmad Zahaun. Jumlah manusia yang sangat banyak khamsata alaf au yazidun. ribu orang atau lebih. ribu orang. Khamsata alaf au yazidun atau lebih. Akal min khamsami'ah yaktubun. Tetapi yang mencatat hadis kurang dari 500 orang. Sisanya berapa? 4500 lebih. walbaqun sisanya ya yata'allamuna minhu husnal adab wa husnus samt. Adapun sisanya mempelajari adabnya, mempelajari husnul samat, mempelajari bagaimana akhlak beliau, sikap beliau, perangan perangai beliau, tutur kata beliau, dan hampir semua mereka terkagum-kagum dengan akhlaknya dan mendapatkan pelajaran dari akhlaknya. Ini yang disebut dengan alim hakiki. Seorang yang benar-benar berilmu. Ilmunya terlihat dalam tutur katanya. Ilmunya terlihat dalam perangainya. Ilmunya terlihat dalam akhlaknya. Ilmunya terlihat dalam muamalahnya. Ilmunya terlihat dalam adab-adabnya. Dan sopan santunnya. Qala Qutaybah Ibn Sa'id rahimahullahu ta'ala. Menceritakan Qadimtu Baghdad wa ma kanat li himmatun illa an alqa Ahmad ibn Hanbal. Kata Qutaibah bin Sa'id, aku datang ke Baghdad dan gak ada tujuan aku kecuali hanya ingin bertemu Imam Ahmad. Fa'idha huwa qad ja'ani ma Yahya bin Ma'in. Ternyata beliau yang datang kepadaku bersama Yahya bin Ma'in. Fatadhakaran fatadhakarna maka kami pun saling karah mengingat-ingat ilmu. Mempelajari ilmu saling karah. Faqama Ahmad ibn Hanbal wa jalasa baina yadayya. Kata Qutaibah bin Sa'id, setiap beliau lupa sesuatu atau belum dapat sesuatu yang aku punya, maka aku meriwayatkannya, maka beliau berpindah duduknya di hadapanku. Dan kemudian amli alaiya hada, imlakkan padaku hadis tadi. Tumatada karena Kemudian kami bermudakarah lagi saling mengingat-ingat hadis. Fakama aidan wajalah jalasa baina yadayya. Ketika mendengarkan satu hadis yang dia belum tahu, maka segera dia berpindah duduk di hadapanku sambil berkata, "Amli alayya ya Aba Abdullah." Maka ditegur oleh Qutay bin Sa'id, "Ya Aba Abdullah, makanak Idris makanak, duduk di tempatmu, nggak perlu pakai pindah, pakai duduk bersimpu di hadapanku." Kalian sama-sama ulama, sama-sama alim. Ijlis makanak. Apa kata Imam Ahmad rahimahullah? La tusgil bi. Jangan sibukkan dirimu dengan aku. Innama uridu an akhudal ilm ala wajhih. Jangan sibukkan dengan aku. Biarkan aku berbuat apapun. Engkau sampaikan ilmu dan aku ingin mengambil ilmu darimu sesuai dengan adabnya. Sesuai dengan adabnya. Terbayang? Ini itu dua tiga ulama berdiskusi. Setiap beliau menyampaikan satu yang beliau belum tahu, beliau merasa dirinya sebagai muridnya. Duduk di hadapannya, sampaikan padaku hadis tadi. Amli alaiya. Hadal hadis. Dimakan haddatana haddatana. Sebab suatu saat dia akan berkata haddatana kutaiba bin Sa'id. Gurunya. Barakallahu fikum. Maka aku mengambil sebagaimana semestinya yaitu aku sebagai murid duduk di hadapanmu bersimpu di hadapanmu. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah adab-adab para pembawa ilmu. Qala Syabi rahimahullahu taala Salla Zaid ibn Thabit ala jenazah. Pernah Zaid ibn Thabit salat jenazah Tumma qurribat lahu baglah. Setelah selesai didekatkan kepadanya seekor bighal. Kuda atau perkawinan antara kuda dengan keledai. Lebih gede dari keledai, lebih kecil dari kuda. Namanya bighal. Dituntunkan bighal untuknya agar dia menaikinya. Faja Ibn Abbas, datang Ibn Abbas mengambil tali kekangnya menuntun bighal tadi ta'ziman li'ilmihi wa fadlih sebagai penghormatan terhadap ilmunya Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Wa qala lahu Zaid, "Khalli anka ya ibn ammi Rasulillah." Beliau berkata, "Biarkan wahai anak paman Rasulullah, jangan engkau yang menuntunnya." Qala Ibn Abbas, "La, tidak. Hakadha naf'al bil ulama wal kubara." Demikianlah cara kami menghormati orang berilmu dan orang-orang tua. Ikhwan ibn Azamullah Ibn Abbas masih remaja. Barakallahu fiikum. Termasuk sahabat yang muda ketika itu. Sehingga beliau berkata, tidak, aku yang akan menuntunnya. Demikianlah kami menghormati orang berilmu dan orang yang berumur. Berkata Imam Az-Zuhri rahimahullah. Kuntu ati baba umrah, eh, baba urwah. Kami pernah datang ke pintu rumah urwah. Fa'ajlisu bilbab. Dan aku duduk di depan pintu. Walau si'tu an adkhula dakhaltu. Kalau aku mau untuk masuk, aku bisa masuk. Artinya bisa meminta untuk masuk. Walakin ijlalan lahu. Tetapi karena memuliakannya. Jadi duduk depan pintunya menunggu beliau keluar. Sampai beliau keluar baru, baru bertanya. Ikhwan ibn a'azakumullah demikian akhlak mereka para a'immah, para salafus salih. Qala Ishaq ibn Ibrahim Al-Qazzaz rahimahullah. Haddathana Ishaq al shahid qala kuntu ara Yahya Al-Qattan yusalli al-'asr thumma yastanid ila manarati masjid. Kata Ishaq ibn Ibrahim menyampaikan kepadaku Ishaq Syahid, qala aku melihat Yahya Al-Qattan salat asar. Kemudian beliau bersandar ke menara masjid. Fayaqif baina yadayhi Ali Al-Madini atau Ibn Al-Madini وشاذكوني وعمر بن علي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين كبار أئمة para imam, para kubar, Mereka berdiri, barakallahu fiikum, di hadapan Yahya Al-Qattan yang duduk bersandar ke menara. Qala yastami'un al hadi. Mereka mendengarkan hadis. Berapa hadis dan berapa lama? Berdiri loh ini. Qala wahum qiyamun. Mereka dalam keadaan berdiri. Ala arjulihim. Di atas kaki-kaki mereka. Ila antahin salat al-maghrib. Sampai mendekat salat maghrib. Dari mulai asr sampai maghrib. Mereka berdiri. Gurunya duduk. Ya ini karena di sini masjid. Misalnya ya. Di sini sandaran. Apa menara. Mereka di bawah. Mereka berdiri mendengarkan hadis dan sabar dalam keadaan berdiri mendengarkan hadis sampai maghrib. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ikhwan fillah a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan bahwa perbuatan mereka itu la yajlisuna haibatan wa i'dhaman. Mereka tidak duduk karena mereka memuliakan imam tersebut dan merasa haibah kepadanya. Wibawa. Qala Mukhalab bin Al-Husain rahimahullah, "Nahnu ila al-qalil min al-adab ahwaj minna ila kathir min al-hadith." Kata Mukhalid bin Hussein, kami terhadap sedikit adab lebih kami butuhkan daripada banyak hadis. Hadis yang banyak tapi adabnya nggak becus. Maka kami lebih memilih adab yang baik. Itu lebih kami butuhkan. Ikhwan bin Azam demikian kata Mukhalid bin Husain. Lihat saja barakallahu fikum hasilnya. Seorang yang dididik, dididik dengan adab yang baik muncul sebagai talib ilmi yang berakhlak mulia. Tetapi seseorang yang diajarkan ilmu tetapi tidak diajarkan adab atau malah sebaliknya diajak untuk yakhuduna fima la ya'nun. Seperti tadi ucapan Imam Al-Ajurri yang bilang jangan membawa mereka pada apa yang bukan urusan mereka. Tapi ini justru dibawa kepada yang bukan urusan mereka. Maka akhirnya rusak adab mereka. Tidak ada lagi sopan santun. Tidak ada lagi penghormatan pada orang yang lebih tua. Tidak ada lagi penghormatan kepada orang yang berilmu. Tidak ada lagi penghormatan kepada para da'i pembawa tauhid wa sunnah. Tidak ada lagi akhlak. Ini mengerikan barakallahu fiku. Untuk apa ilmu yang dia punya kalau tidak bersamanya diiringi akhlak. Kata Abu Zakaria Yahya ibn Muhammad al-Anbari bahwa ilmu bila adabin kanarin bila hatabin ilmu tanpa akhlak dan adab itu seperti api tanpa kayu bakar. Pernah lihat api tanpa kayu bakar? Kayak apa? Korek masih ada kayu bakarnya sedikit. Iya kan? Masih ada kayunya walaupun sedikit karena api. Hanya percikan api kemudian hilang. Karena tidak ada yang melanggengkannya. Yang melanggengkannya kalau korek masih ada, nyala sampai biting itu habis, selesai. Ya. Berarti masih ada sedikit. Ini bila hatobin tanpa kayu bakar. Berarti percik saja, kemudian hilang. Itu kalau ilmu tanpa adab. Wa adabun bila ilmin karuhin bila jasad. Sebaliknya, adab saja tanpa ilmu. Maka seperti ruh tanpa jasad. Seperti ruh tanpa jasadnya. Ikhwanifidina azakumullah demikian kata Abu Zakaria Yahya ibn Muhammad Al-Anbari rahimahullahu ta'ala. Dikisahkan tentang Abdullah ibni Ahmad ibni Hambal, Abdullah anaknya Imam Ahmad rahimahumallah, semoga Allah merahmati keduanya. Kultuli abi, aku katakan kepada ayahku, "Malak, Tetes Mamin Ibrahim bin Sa'id." Ada apa dengan engkau wahai ayahku? Kenapa tidak mengambil hadis dari Ibrahim bin Sa'id? Wa nazala Baghdad fi jiwarik. Padahal dia sudah pernah tinggal di Baghdad di sebelahmu. Kata anaknya kepada bapaknya, Imam Ahmad. Kenapa kau nggak mengambil hadis dari Ibrahim bin Said yang pernah tinggal di sebelahnya di Baghdad bersamanya? Qal dijawab oleh ayahnya, "I'lam ya bunai, anahu jalasa majlisan wahida." Ketahuilah wahai anakku bahwa dia pernah mengadakan satu majelis. Wa amla alaina memberikan kepada kami membacakan hadis kepada kami. Falamma kana ba'dalika kharaja. Tetapi ketika setelah bubar dari kajian tersebut, wa qad ijtama'an nas ketika manusia sedang berdesak-desakan, fara'a syabab taqaddamu baina yaday masyayikh. Ibrahim bin Said melihat anak-anak muda mendahului orang-orang tua dengan tidak sopan tentunya membalapinya dengan mendahuluinya tidak mengutamakan orang tua. Maka Ibrahim bin Said berkata, "Ma aswa'a adabukum." Cuk, jelek sekali adab kalian. Tataqaddamuna baina yadayil masyayikh. Kalian mendahului orang-orang tua. Merebut mendahului orang tua Wallahi la hukum sana. Aku nggak akan menyampaikan pada kalian hadis satu tahun. Dihukum satu tahun tidak ngajar. Dan beliau tuwfiya belum sampai satu tahun. Famata walam yuhadith. Maka dia meninggal belum menyampaikan ilmunya di Baghdad. Mas sabab apa sebabnya terhalang mereka dari ilmunya Ibrahim bin Zaid? Karena adab anak-anak mudanya kurang ajar sama orang tuanya. Sama orang yang lebih tua. Oh Masyayikh. Bagaimana kalau ternyata kurang ajarnya kepada orang yang lebih tua dan lebih berilmu. Para da'i, para ustadz, para pengajar, pengajar tauhid, pengajar sunnah yang mengajarkan manusia untuk kembali kepada para ulamanya. Lebih dahsyat lagi. Na'udzubillah. Mengerikan sekali barakallahu fikum. قال al-Husain منصور Mansur Abu Ali رحمه الله Kuntu مع يحيى بن يحيى وإسحاق بن راهوية يوما نعود مريضا كم Kami bersama Yahya يحيى Yahya, بن راهوية pada satu hari menengok orang sakit. Walamma hadainal bab ketika kami sudah sampai ke pintu siapa saja tadi? Kuntu berarti Husain bin Mansur Abu Ali Nisaburi. Ma Yahya bin Yahya itu yang kedua. Wa Ishaq bin yang ketiga. Menengok orang sakit sampai depan pintu ta'akhara Ishaq. Ishaq mundur. Mempersilahkan yang lain lebih dulu masuk. Wa qala Yahya berkata kepada Yahya bin Yahya, "Imam wa huwa ahli hadis, tafaddal." Taqaddam, kau Faqala Yahya li Ishaq, berkata Yahya kepada Ishaq, taqaddam ant. Engkau lebih dulu masuk. Faqala ya Aba Zakaria, anta akbaru minni. ya Aba Zakaria, engkau lebih tua dariku. Masuklah. Qala na'am. Ana akbaru minka. Wa anta a'lamu minni. Tapi engkau lebih alim dariku. Taqaddam. Fataqaddama Ishaq. Akhirnya Ishaq ibn Rahuya yang lebih masuk duluan tidak mau mendahului orang yang lebih tua dan tidak mau mendahului orang yang lebih berilmu. Mengutamakan orang yang lebih tua dan lebih berilmu. Ini ada barakallahu fikum. Jangan dianggap remeh, jangan dianggap kecil. Ibrahim bin Sa'id rahimahullah sampai berhenti mengajar karena melihat anak-anak mudanya kurang ajar. Sampai berhenti mengajar karena mereka adab-adabnya sama sekali tidak berpendidikan. Kalau Sufyan bin al tsauri rahimahullah. Kata Sufyan al-Thawri, "Kana rajul Ida arada an yaktub al-hadis, saya seseorang kalau ingin menulis hadis, Ta'adjaba wa ta'abbada qabla dhalika bi sana." Hendaklah dia beradab yang baik, beribadah yang baik 20 tahun sebelum mempelajari ilmu. Dan biasanya barakallahu fikum tugas ini diemban oleh orang tuanya. Karena yang namanya ta'adab, membiasakan adab yang baik harus sejak kecil. Nggak bisa setelah dewasa. Sejak kecil dibiasakan kebiasaan baik, kebiasaan baik. Ajarkan sopan pada orang tua, diajarkan tutur katanya baik, diajarkan untuk bersikap baik, diajarkan kebiasaan baik, semua terus.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 Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan insyaAllah Ta'ala untuk sesi yang berikutnya akan dilaksanakan Ba'dal Asr. Binilahi Ta'ala bersama beliau Al-Ustaz Muhammad Rizal Elsi Hafizahullah Ta'ala. Demikian, apabila ada yang hendak keluar dari pondok, maka ikuti arahan dari panitia ketika keluar dari pondok. Demikian, jazakumullahu khairan.